Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram Naskah disusun oleh Tisar Sponsen Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Haris Sabar Dengan sutradara Thomas Agi pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora berhasil menemukan gua persembunyian Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna. Karena khawatir gua tempat persembunyiannya akan dibuat runtuh, Anting Wulan segera keluar menemui Prabu Sora. Pertempuran di antara mereka terjadi. Anting Wulan yang belum pulih kekuatannya terdesak hebat oleh serangan-serangan Prabu Sora. melepaskan dirimu lagi, dona Manis. Dan juga anak muda itu pastilah ada bersamamu. Ya, ya. Ah, aku harus bertahan sekuat tenagaku. Ya. Kakang Saka sedang mencoba untuk memulihkan kekuatannya. Ya. Aku harus hit, Hiat! mau lari kemana kau nona manis? Apakah kau akan meninggalkan gua ini? Apakah kau tidak berusaha lagi untuk menghalangiku masuk ke dalam sana? Oh, celaka. Mengapa aku tinggalkan mulut gua itu? Nah, menyingkirlah kau Prabu Sora. Hei! Ya, Kasihan sekali kau nona manis, ha? Kasihan sekali. Kemana saja kepandaianmu yang hebat? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Hmm, mengapa kepandaian kalian menjadi hilang dan kalian terluka seperti ini? Nah, siapakah manusia sakti yang menjadi lawan kalian? Hmm? Ataukah mungkin kemenakanmu Sanjaya? yang hendak menyingkirkan kalian setelah mendapatkan kedudukan dan tahta? Hei, hei, ya. Hmm, apakah kau masih sanggup bangkit dan bertempur kembali denganku? Hmm. <laughs> Kini akan kulihat siapakah yang bersembunyi di dalam sana. Hmm. <laughs> Jangan. Hmm. Jangan masuk sana. Hmm. Iya, iya, iya. Ya. Aku juga tidak akan masuk dengan begitu saja ke dalam goa ini. Hmm. Aku tidak mau konyol tertipu oleh rencana busukmu. <laughs> Tentu kau dan juga kawanmu di dalam tengah menyiapkan satu jebakan untukku. Hm, aku tidak akan mudah tertipu. Baik, baiklah aku akan melumpuhkanmu dahulu dan membawanya masuk sebagai tamengku ke dalam sana. <laughs> Ayolah, ikut bersamaku Nona Manis. Hmm. <laughs> Eh, eh, Oh, mau apa kau nona manis? Apa kau masih sanggup melawanku? Apakah kau masih memiliki kekuatan untuk melawanku? Hmm. <laughs> Kita lihat saja. Hup. <laughs> hebat, hebat. Benar-benar kau seorang gadis yang hebat. kosong dan tidak ada artinya jika tidak didukung oleh kekuatan saktinya. <laughs> aku mengenal Aji itu dengan sangat baik, Nona. Walaupun aku tidak terlalu banyak menguasainya. <laughs> Sudahlah, lepaskan saja Aji itu. Tidak ada artinya kau gunakan lagi. Aku akan mati bersama-sama dengan Aji ini. Hei! Tunggu! Tunggu Adi Wulan. Marilah kita hadapi bersama-sama. Ah, Akhirnya kau keluar juga anak muda. Bagus, bagus sekali. Agaknya Dewata berbaik hati padaku. Aku mendapatkan dua tawanan yang teramat penting. <laughs> Ya! Agaknya kekuatanmu sudah pulih anak muda. <laughs> Kenapa? Apakah kau takut dan menjadi gentar sekarang? Aku menggunakan kesempatan selama kalian tawan untuk berusaha menyembuhkan luka dalamku dan perlahan-lahan mengembalikan kekuatanku. Nah, sekarang marilah tunjukkan kehebatanmu Prabu Sora. Menyingkirlah Wulan. Aku akan mencoba untuk mengusir orang ini. Anak sombong kira kau akan mampu menghadapiku? Huh? Menghadapi Prabu Sora? Ya! Di halaman istana, aku belum sempat menghadapinya. Ayolah! Hup, ya! ya! sangat iya. Diam-diam ia mempergunakan kesempatan ya. untuk menyembuhkan luka dalamnya. Ya ya, Tapi apakah Kakang Saka akan mampu mengalahkan Prabu Sora? Oh, iya. Sedangkan luka maupun kekuatannya baru saja iya. pulih. Ah, aku akan membantunya. Hai, Mundur Mulan! biarkan aku menghadapinya. Kita hadapi bersama-sama Kakang. Lukamu baru saja pulih. Hiat! Hati-hati Kakang putaran tangan kirinya. Dion! Serang terus kedua kakinya. Jangan biarkan kedua kakinya untuk berdiri tegak. Hion! Berbahaya sekali. Untuk menghadapi pemuda ini, aku harus berusaha sekuat tenaga. Kini gadis setan ini pun terjun dan membuka rahasia serangan-serangan. Oh, iya. tak ada jalan lain. Aku harus tinggalkan tempat ini sebelum aku yang mendapat celaka. Hei, mau lari kemana kau Prabu Sora? Kejar kakak! Tunggu Bulan, tunggu! <laughs> Memangnya siapa yang ingin mengejarnya, Kakang? Hmm? Aku hanya ingin membuatnya lari cepat meninggalkan tempat ini. <laughs> Kau benar-benar cerdik, Wulan. Oh, ada apa, Wulan? kakak, kakak. Iya. Ah, luka dalam dadaku gini terasa kembali menyeka. Oh, kau terlalu memaksakan diri dalam pertempuran tadi bulan. Istirahatlah. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu. Ah, tidak. Tidak, Kakang. Kita harus meninggalkan jauh-jauh tempat ini. Baru membicarakan masalah lukaku. Iya. Kau benar, Bulan. Saat ini Resi Amista pasti tengah berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Kita harus mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan lukamu ini. Di mana kau sembunyikan kuda yang kemarin dapatkan dari Kusura Prabah? Ah, uh, ah, uh, di, di sana, Kakang. Beberapa puluh tombak di sebelah timur kuah ini. Oh, ayolah, kita cari kuda itu. Uh. Maaf. Kupondong saja ke Wulan. lepaskan. Lepaskan aku, Kakang. Aku masih sanggup untuk berlari. lepaskan, Kakang. Uh. Oh, maaf, Adi Wulan. Uh. Itu kudanya, Kakang. Ayo, kita naik dan tinggalkan tempat ini. Oh. Oh, sebaiknya kita istirahat di sini saja, Wulan. Tidak, Kakang. Kita jauhi tempat ini dahulu. Uh, bawa kemari kuda itu. Dan kita tinggalkan segera tempat ini. Baiklah. Beberapa saat saja, kedua remaja itu telah meninggalkan tempat persembunyiannya. Anting Wulan duduk di atas punggung kuda seorang diri, sementara Raden Sakapal Waguna berlari cepat di sampingnya. tentu akan kembali merasa sakit jika memaksakan diri. Saat ini jika hanya untuk berlarian saja, aku sanggup hingga satu hari penuh. Jangan khawatirkan diriku. Apa yang terjadi? Hmm. Mengapa tuanku berlari seperti dikejar oleh seseorang? Aku, aku telah bertempur dengan mereka berdua. Bagaimana keadaanmu saat ini, Amista? Keadaan saya cukup baik, tuanku. Akan tetapi kekuatan hamba belum sepenuhnya kembali. Ada apakah? Siapakah mereka berdua yang tuanku maksudkan? Hunting bulan dan pemuda tawanan kita. Oh, mereka berdua. Pemuda itu telah kembali kekuatannya. Sedangkan anting bulan dalam keadaan yang cukup parah. Apakah tuanku ingin memanfaatkan kesempatan ini? Ya, aku yakin dengan mempergunakan kesempatan ini, kita akan dapat meringkus kedua anak muda itu. Ini kesempatan yang tidak akan mungkin kita temukan lagi, Amista. Jika keduanya telah pulih kekuatannya, kita tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah. Ayolah, kita berangkat tuanku. Ya, baik. Mari Amista. Ya, ya. Apakah cukup jauh Kakang melepaskan kuda kita? Jangan khawatir. Kuda itu kulepaskan hampir seratus tombak jauhnya. Dan lagi pelananya telah kubuka. Jika mereka menemukan, tentu mereka tidak terlalu mencurigai kita. Ah, istirahatlah Wulan. Apakah perlu kubantu untuk mengurangi rasa sakit di dadamu dengan tenaga dalamku? Ah, terima kasih, Kakang. Aku aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya melakukannya sendiri. Cepatlah sembuh, Wulan. Aku mengharapkan kau mau menemani aku untuk menjemput Prabu Sana di Gua Larang. Ah, uh, menjemputnya di Gua Larang? Iya. Sebelum meninggalkan istana kemarin pagi, Raden Sanjaya meminta bantuanku untuk menjemput ayahandanya di Gua Larang. Sebelum aku membicarakannya denganmu, ah, kita sudah bertengkar, bertempur hingga saat ini. Maukah kau mengantarkan aku ke sana? Yang guru sudah rindu sekali denganmu, Wulan. Tiga tahun kau tidak berkunjung dan mengaturkan sembah baktimu padanya, pada orang tua angkat kita. Uh, uh, uh, baiklah, Kakang. Aku akan menemanimu ke Gua Larang. Aku akan menghaturkan sembah baktiku pada Eyang Guru. Oh, bagus, Bulan. Sekarang kau coba kembalikanlah semua kekuatanmu. Bersemedilah. Mm. Baiklah, Kakang. Gunting kemudian memejamkan matanya, mencoba untuk memusatkan perhatiannya. Akan tetapi, beberapa saat ia mencoba tidak juga berhasil mengolah kekuatan saktinya yang berpusat di sekitar perutnya. Dalam bias kegelapan, terbentuk, terpatri sebuah wajah yang selalu menjadi idamannya. Dan wajah itu terus saja mengganggunya, menggodanya. pikiranku, Kakang. Biarlah aku membantumu, Adik Wulan. Iya. Eh, eh, j jangan, Kakang. Keadaan kita saat ini berbahaya, Wulan. Sebentar lagi mereka tentu akan mencari kita. Marilah, Wulan. Eh, baik. Baiklah, Kakang. Bagus. Duduklah yang baik. Kau bantulah dan bimbinglah tenaga saktiku agar semakin cepat kesembuhan lukamu. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna tengah berusaha menyembuhkan luka dalam anting wulan di sebuah gua yang tersembunyi. Kau bantulah aku dan bimbinglah tenaga saktiku agar semakin cepat kesembuhanmu. Hawa hangat terasa mulai memasuki tubuh anting Wulan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, sentuhan dari tangan laki-laki yang sangat dicintainya itu membuatnya terkenang kembali pada masa-masa indah serta masa-masa manis yang pernah ia alami. beberapa tahun yang lalu ketika Eyang memerintahkan kami untuk mengamankan keadaan di Karang Sedana. Aku aku mendapat luka beracun akibat serangan dari Jagal Belu. Dan juga di sebuah goa. Aku berdua bersama-sama dengan Kakang Saka. Saat itu, ketika aku tersadar dari pingsan, kudapati Kakang tengah menempelkan bibirnya di bahuku saat itu, aku... Aku tidak menyadari maksud baik darinya. Apa yang sudah kau lakukan dengan diriku, kakak? Apa yang kau lakukan? Tidak, Wulan. Aku... Aku melakukannya dengan terpaksa. Keadaanmu begitu mengkhawatirkan. Racun itu sudah menjalar jauh ke seluruh tubuhmu. Aku terpaksa, Wulan. Maafkan aku. Kakang Saka begitu baik padaku. Terjadilah kesalahpahaman dan menjadi semakin meruncing. Semua itu adalah justru karena dariku. Aku yang bersalah. Aku yang bersalah. Aku terlalu memaksa kehendakku. Akibat kekalutan pikirannya itu, Raden Sekapal Waguna mendapat kesulitan untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Beberapa saat ia telah mencoba untuk terus menyalurkan, akan tetapi tetap saja hawa itu menjadi liar dan tidak terkendali. Bulan, apa yang terjadi? Pusatkan pikiranmu. Bimbing hawa hangat yang kusalurkan ini ke luka-luka di sekitar dadamu. Aku... Aku tidak bisa, kakak. Aku tidak bisa. Ada apa, Wulan? Mengapa kau jadi seperti ini? Sembulan. Mereka datang. Dengarlah itu. Mereka berhenti tidak jauh dari mulut gua ini. Kita kita akan mati bersama-sama, Kakak. Kita akan mati. Tidak, Bulan. Kita tidak akan mati. Percayalah. Dewata Agung tentu akan menolong kita. Kakak, cinta padamu. Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka akan dapat mendengar tangismu. Kita akan bicara lagi nanti. Hmm? Kakak, aku, aku cinta padamu, kakak. Iya, iya. Aku pun demikian, Wulan. Tenanglah, Wulan. Kita akan bersama-sama selalu. Mereka pergi meninggalkan tempat ini. Wulan, ada apa dengan dirimu? Kenapa kau jadi sedemikian lemahnya? Hmm? Sudahlah, hentikan dulu tangismu. Kau harus dapat menyembuhkan lukamu dulu. Baik, baiklah kakak. Bagus. Bersiaplah. Pusatkan pikiranmu. Jangan pikirkan macam-macam. Aku akan selalu berada di sampingmu. Hawa hangat menjalar dari tangan Raden Sakapal Waguna menerobos masuk ke dalam tubuh Antingulan. Dan gadis itu segera menerima dan kemudian mengirimkannya ke pusat-pusat luka di sekitar dadanya. Rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh Raden Sakapal Waguna seakan-akan menghapus sebagian dosanya. Untuk itu, gadis manis dan perkasa itu tenggelam dalam pemusatan penyembuhan lukanya. Makanlah buah-buahan ini. Kau harus mengisi perutmu dengan sesuatu agar kekuatanmu dapat dengan segera kembali. Makanlah. Dan kemudian kita lanjutkan pengobatan ini hingga esok hari. Hmm? Ayo. Jangan hanya termenung. Ah, aku Aku banyak bersalah pada Kakak. Aku banyak menyusahkan Kakak. Aku malu untuk berdampingan denganmu, Kakak. <laughs> Kenapa harus malu? Kenapa harus merasa begitu resah menghadapi aku, Wulan? Setiap manusia pada dasarnya tidak pernah luput dari kehilapan. Kau dan juga aku. Oh, tapi kesalahan yang aku lakukan itu benar-benar merupakan perbuatan dari orang yang tidak berperasaan perbuatan dari orang yang tidak mengenal budi kebaikan. Aku bersalah. Banyak menyusahkanmu, Kakang. <laughs> Lalu karena itu kau tidak mau makan. Seperti dahulu? <laughs> Biasa itu, biasa. <laughs> Kau selalu begitu ngambek tidak mau makan. Tapi nanti jika aku meleng, ya, hilang semua makanan ini. Oh, Kakang. Ah, ada apa, Bulan? Janganlah iya. bermain-main. Aku bersungguh-sungguh. Ah. <laughs> Aku bersungguh-sungguh. Memang itulah kau. Sebentar lagi kau harus tersenyum. Tapi satu hal yang harus kau ingat. Setiap manusia tidak pernah luput dari kehilapan. Jika saja aku mempunyai perasaan saat ini. Ah. Intan. Memang aku cintai. Tapi setelah dirinya tiada, tidak ada lagi seorang pun yang tepat untuk mengisi relung-relung cinta di hatiku. Kecuali engkau, Wulan. Ah, seharusnya, seharusnya aku lebih jeli lagi melihat isi hatimu. Ya, jika saja demikian, tentu tidak akan ada ganjalan dalam hati kita. Oh, Hulan, aku juga merasa bersalah. Cukup. Dengan sigap, Anting Wulan menutup mulut Raden Sakapalwaguna dengan tiga jari tangan kanannya. Dan dengan suara setengah merengek, ia memohon pada kakangnya. Jangan ulangi kata-kata itu, kakak. Kau tidak bersalah. Pengakuan bersalah darimu itu justru menyudutkan diriku. Jangan, kakak. Jangan ulangi lagi kata-kata itu. Aku bersungguh-sungguh berkata, Bulan. Tapi jika itu memang kehendakmu, ya, aku akan turuti. Hmm. Dan kini, Aku akan mencoba untuk mengerti. Oh, terima kasih, Kakak. Terima kasih. Oh, sekarang ini, yang pertama-tama aku harapkan darimu adalah pernyataan maafmu. Kau, ah, kau mau memaafkan diriku, memaafkan perbuatan-perbuatanku yang selama ini banyak menyusahkan dirimu. Oh, iya, tentu Bulan. Aku memaafkan dirimu. Aku memaafkan semua perbuatan yang telah kau lakukan. Ah, Wulan, aku mencintaimu, Wulan. Raden Sakapal Waguna meraih tangan kekasihnya dan kemudian ditekan erat-erat di dadanya. Anting Wulan menunduk, membiarkan perbuatan pemuda yang dicintainya dan kemudian dengan penuh perasaan diciumnya tangan yang tergenggam erat di dadanya. Anting Wulan merasakan dadanya berdebar, berdegup keras. Rasa hangat kini menjalari tubuhnya. Nafasnya kian memburu, seakan-akan berkejaran. Aku mencintaimu, Wulan. Aku mencintaimu. Ah, ah, Kakak. Ah, Wulan. Lepaskan, Kakang. Oh. Lepaskan. Oh. Oh. maafkan aku. Maafkan aku. Sudah, sudahlah kakak. Sekarang, ah, biarkan aku beristirahat. Luka dalamku harus segera sembuh. Ah, dan kekuatanku dan juga kekuatanmu harus segera pulih. Nah, marilah kakang kita bersemedi. Baiklah. Baiklah. Mari Wulan. Sementara itu di pinggiran hutan yang cukup jauh dari tempat kedua remaja itu bersembunyi. Kemana kedua setan itu bersembunyi? Kita akan mendapat kesulitan jika malam ini tidak dapat menemui mereka. Iya, tuanku benar. Tapi hamba kira tidak ada salahnya jika kita tetap mencarinya hingga esok hari. Apakah kau tidak memperhitungkan kesulitan yang akan kita jumpai? Oh, kita lihat saja nanti. Karena hamba berharap mereka belum sepenuhnya berhasil mengembalikan kekuatannya. Hmm. Akan tetapi, tentu saja hamba harus berhasil mengembalikan seluruh kekuatan hamba. Iya, kita bisa mencarinya. Tetapi janganlah memaksakan diri. Jangan mencari celaka. Masih ada cara lain yang dapat kita tempuh. Kita pikirkan untuk membalaskan dendam kita dan merebut kembali Galuh. Satu-satunya jalan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah beristirahat. Ya, kau benar, Amista. Ayolah kita cari tempat yang baik untuk beristirahat. Itu dia. Pagi-pagi sekali, Kakang sudah bangun dan berlatih. Ah, akan kudekati. dekati Oh, kau sudah bangun, Bulan? Bagaimana dengan kesehatanmu? Kelihatannya sudah tidak ada gangguan lagi, Kakang. Uh, bagaimana dengan Kakang sendiri? <laughs> Aku? Oh, <laughs> seperti yang kau lihat sendiri. Tubuhku segar, semangatku serasa meluap-luap. Hup, ya, hup, ya, ya, hup, ya, Hup, Wulan, marilah kita berlatih. Hup, ya. Baik, Kakang. hup, hup, ya, ya, ya, hup, ya. Bagaimana dengan tenaga saktimu? Apakah sudah pulih seluruhnya? Agaknya demikian, Kakang. Hei! Hei! Hei! Mengapa berhenti, Wulan? Bukankah Kakang mempunyai tugas yang harus Kakang selesaikan? Oh, ke Gua Larang maksudmu? Iya. Marilah kita segera berangkat dan jangan membuang-buang waktu lagi. <laughs> Sekarang? Iya, sekarang. Janganlah membuang-buang waktu. Raden Sanjaya, tentu akan merasa cemas jika kita terlalu lama tidak kembali. Um. <laughs> ya, tapi apakah kau akan berangkat saat ini juga? <laughs> Cucilah mukamu dan rapikan rambutmu. Uh, uh, iya, iya. Aku lupa. Tentu kau akan malu berjalan denganku dengan keadaan seperti ini. Hei, eh, Wulan! Wulan! Apakah kau marah? Eh, Aku akan membasuh wajah dan juga mandi di sungai kecil itu. Apakah Kang juga akan mengikuti aku? Keadaan mereka sudah sehat seperti sedia kala. Hmm. Bagaimana Amista? Oh, berbahaya sekali untuk menumbuk mereka dalam keadaan seperti ini. Kepandaian anak muda itu juga sangatlah luar biasa. Hmm, ya. Yeah. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Ah, kita tidak dapat mendekatinya, apalagi menempurnya. Ah, tapi tuanku, hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Rencana yang hebat, tuanku. Apa itu, Amista? Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana dari Resi Amista? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Raden Purbaya yang telah lama kita tinggalkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.